Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari biografi Ali bin Abi Thalib memiliki banyak nilai dan manfaat yang meluas di dalam konteks sejarah, agama, dan kehidupan sehari-hari. Sebab Ali adalah salah satu orang terdekat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Mempelajari biografi Ali bin Abi Thalib dapat membantu kita memahami hubungan pribadi dan spiritualnya dengan Nabi, serta pelajaran yang dapat diambil dari interaksi mereka. Ali bin Abi Thalib juga mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Dari pengalaman hidupnya, kita dapat mengambil inspirasi dalam menghadapi tantangan, mengutamakan kebenaran, dan berperan sebagai individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya itu, dengan mempelajari biografi Ali bin Abi Thalib juga dapat membantu kita sebagai muslim untuk memahami lebih dalam tentang agama Islam, terutama dalam memahami berbagai pandangan teologis dan pemahaman tentang kepemimpinan dalam komunitas muslim. Latar belakang keluarga Ali bin Abi Thalib Mempelajari biografi Ali bin Abi Thalib tentu tidak lengkap jika tidak membahas latar belakang keluarganya, salah satu dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dilansir dari laman Universitas Islam An-Nur Lampung, Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga Quraisy yang memiliki kedudukan terhormat. Ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib, merupakan pemimpin dari suku Bani Hashim, yang juga merupakan saudara kandung dari Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Ali adalah Fatimah binti Asad, seorang wanita solehah yang termasuk dalam keluarga Ahlul Bait. Ali memiliki tiga kakak laki-laki, yaitu Talib, Akil, dan Ja'far, yang semuanya juga memiliki peran penting dalam perkembangan awal Islam. Ali menikah dengan Fatimah binti Muhammad, putri kesayangan Nabi Muhammad. Pernikahan ini dianggap sebagai salah satu ikatan yang kuat antara keluarga Nabi dan keluarga Ali. Dari pernikahan mereka, lima anak lahir, Hasan, Hussein, Zainab, Ummu Kulsum, dan Muhsin. Sayangnya, Muhsin meninggal saat masih bayi. Ali juga melakukan pernikahan dengan beberapa wanita setelah wafatnya Fatimah. Dari pernikahan-pernikahan tersebut, Ali memiliki lebih banyak anak lagi, termasuk Muhammad Al-Abbas, Abdullah, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ubaidillah, dan Muhammad Al-Ashgar. Kehidupan keluarga Ali bin Abi Thalib mencerminkan hubungan dekat mereka dengan Nabi Muhammad serta peran penting mereka dalam perkembangan awal Islam. Mereka memiliki tempat yang signifikan dalam sejarah dan kisah-kisah mereka memberikan wawasan tentang nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan spiritualitas dalam kerangka kehidupan keluarga dan masyarakat muslim. Sebelum lanjut pembahasannya, bantu support channel Umat Muslim dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena pembahasan kali ini sangat banyak pembelajarannya. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Kehidupan awal Ali bin Abi Thalib Setelah memahami latar belakang keluarganya, untuk mempelajari biografi Ali bin Abi Thalib tentu penting juga untuk mengetahui kehidupan masa kecilnya. Ali lahir di Ka'bah pada hari Jumat, tanggal 13 Rajab tahun 21 sebelum hijrah atau sekitar tahun 599 Masehi. Dia adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Awalnya Ali diberi nama Haidar atau Haidarah oleh ibunya yang berarti singa. Namun ayahnya kemudian memberinya nama Ali yang berarti luhur, tinggi, dan agung. Nama ini mencerminkan karakter dan kepribadian yang kuat yang dikenal oleh Ali sepanjang hidupnya. Ali dibesarkan dalam keluarga Quraisy yang terkemuka. Ayahnya, Abu Thalib, merupakan saudara kandung dari Abdullah bin Abdul Muthalib ayah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Abu Thalib juga merupakan pemimpin suku Bani Hashim dan menjadi pelindung Nabi sejak masa kecil hingga dewasa. Ketika Ali berusia lima tahun, kondisi ekonomi keluarganya yang sulit membuatnya diambil di bawah asuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu, Ali tinggal bersama Nabi dan mengikuti jejaknya. Nabi menjadi figur ayah angkat dan pengasuh Ali. Ali memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan langsung dari Nabi yang membentuk fondasi keyakinan dan perilaku spiritualnya. Ali menjadi saksi pertama, wahyu pertama yang turun kepada Nabi di Gua Hira. Ini menunjukkan posisi pentingnya dalam mendukung perjalanan spiritual dan misi Nabi. Ali juga termasuk di antara pemeluk Islam pertama dan menjadi salah satu yang termuda, mengikuti ajaran Islam pada usia 10 tahun. Keterlibatannya dalam awal Islam membuktikan komitmen dan ketabahan yang luar biasa. Masa kecil Ali bin Abi Thalib mencerminkan fondasi kuat dalam keluarga, hubungan dekat dengan Nabi Muhammad, serta peran pentingnya dalam awal perjalanan Islam. Pengalaman masa kecil ini memberikan sumbangan besar dalam membentuk kepribadian, keyakinan, dan kontribusi yang akan datang dari Ali dalam sejarah Islam. Peran Ali bin Abi Thalib dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam. Biografi Ali bin Abi Thalib juga menjelaskan bagaimana perannya dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam. Ali bin Abi Thalib memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam. Berikut peran Ali bin Abi Thalib dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam ke-1 dakwah dan penyiaran ajaran Islam. Sejak awal, Ali berperan penting dalam mendukung dakwah dan menyampaikan ajaran Islam. Dia membantu Nabi Muhammad dalam menyebarkan pesan Islam kepada orang Quraisy, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Keberanian dan komitmennya dalam menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala membantu membangun basis pengikut awal Islam. Kedua, hijrah ke Madinah. Ali juga ikut serta dalam hijrah ke Madinah bersama Nabi dan keluarganya. Langkah ini menunjukkan kesetiaannya terhadap Islam dan Nabi, serta keinginan untuk mendukung perkembangan Islam di kota baru ini. Ketiga, keterlibatan dalam peperangan. Ali adalah pejuang yang berani dan tangguh di medan perang. Dia terlibat dalam banyak peperangan penting yang dihadapi oleh kaum muslimin melawan musuh-musuh Islam. Keberaniannya dalam medan perang membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Berikut adalah momen-momen khusus dalam peperangan. Perang Uhud, Ali berperan dalam melindungi Nabi Muhammad dari serangan musuh dan menjadi perisai bagi beliau di tengah pertempuran di Perang Uhud, Perang Khandak Ahzab. Ali membunuh pejuang Quraisy bernama Amr bin Abdul Wud yang merupakan pejuang paling gagah di pihak musuh dalam Perang Khandak. Perang Khaybar. Ali memainkan peran penting dalam membuka pintu benteng Khaybar dengan kekuatannya, yang menghasilkan kemenangan bagi kaum muslimin. Perang Yamama. Ali menjadi panglima pasukan muslimin dalam perang melawan Musailama Al-Kadzab di Yamama, menunjukkan kepemimpinannya dalam pertempuran. Pedang Zulfikar. Ali terkenal dengan pedang Zulfikar, yang menjadi ciri khasnya. Pedang ini menggambarkan keberanian dan ketangguhannya di medan perang. Keempat, pemegang panji-panji Rasulullah. Ali memiliki peran istimewa dalam beberapa peperangan dengan memegang panji-panji Rasulullah sendiri. Ini menunjukkan kepercayaan Nabi terhadap keberanian dan dedikasi Ali dalam memimpin pasukan muslimin dalam pertempuran. Kelima, perjuangan melawan Musailamah Al-Kadzab. Keberanian Ali dalam memimpin pasukan muslimin dalam pertempuran melawan Musailamah Al-Kadzab menunjukkan dedikasinya untuk mempertahankan ajaran Islam dari ancaman dan penyesatan. Dengan peran-peran ini, Ali bin Abi Thalib tidak hanya mendukung penyebaran ajaran Islam, tetapi juga membuktikan ketangguhannya dalam mempertahankan kepercayaan dan nilai-nilai agama. Kiprahnya dalam dakwah dan medan perang memberikan inspirasi bagi generasi muslim berikutnya dalam menghadapi tantangan dan menjunjung tinggi prinsip keberanian, kesetiaan, dan kejujuran. Kehidupan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak pada tahun 35 Hijriah. Ali diangkat menjadi khalifah oleh sebagian besar kaum muslimin di Madinah setelah dia diminta untuk mengambil alih kepemimpinan. Ali awalnya menolak karena merasa ada yang lebih baik darinya, namun akhirnya menerima karena desakan umat. Dia memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah di Irak dan berusaha untuk memperbaiki pemerintahan dengan mengganti pejabat dan gubernur yang tidak kompeten atau korup. Masa kepemimpinan Ali ditandai oleh konflik dan perpecahan di kalangan umat Islam. Dia menghadapi tiga perang saudara yang dikenal sebagai fitnah kubra. Perang Jamal melawan Aisyah, Talha, dan Zubair terjadi sebagai akibat tuntutan balas dendam atas pembunuhan Utsman. Perang Siffin melibatkan pertempuran melawan Muawiyah yang menolak mengakui kepemimpinan Ali. Perang Nahrawan terjadi melawan kelompok Khawarij yang memberontak terhadap Ali karena dia menerima arbitrase dalam Perang Siffin. Selama masa kepemimpinannya, Ali menghadapi banyak tantangan dalam bentuk pemberontakan, fitnah intrik politik, pembunuhan, dan propaganda. Dia berusaha untuk menjaga stabilitas dan kedamaian dalam kerangka keadilan dan prinsip-prinsip Islam. Ali bin Abi Thalib meninggal pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah setelah terkena sabetan pedang beracun yang ditusukkan oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang khawarij, saat Ali sedang melaksanakan salat subuh di Masjid Kufah kisah sebelum kematian Ali bin Abi Thalib. Pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali bin Abu Thalib, Wahai Ali, barang siapa mencintaimu, sesungguhnya ia telah mencintaiku. Barang siapa yang membencimu, sesungguhnya ia membenciku. Wahai Ali, sesungguhnya aku melihatmu tidak akan mati hingga jenggot ini dicelup dengan darah. Maka Ali radhiyallahu anhu pun mengetahui bahwa dirinya akan mati terbunuh. Pada suatu hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Wahai Ali, sesudahku nanti engkau akan ditimpa kepayahan yang amat sangat." Ia lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah agamaku akan selamat?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, agamamu akan selamat." Ia berkata lagi, "Kalau begitu, aku tak peduli." Pada suatu hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, Wahai Ali, tahukah kamu siapa orang yang paling celaka? Ia berujar, Wahai Rasulullah, orang yang paling celaka adalah orang yang menyembelih unta syalih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, itu adalah orang-orang terdahulu. Tahukah kamu siapa orang paling celaka dari orang-orang yang hidup saat ini? Ali radhiyallahu anhu menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ia adalah orang yang membunuhmu. Benar masa kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Memang sangat berat. Hal itu karena pembangkangan penduduk Syam dan Irak, juga karena fitnah-fitnah yang banyak terjadi pada masa kekhalifahannya. Setiap hari musibah semakin berat, krisis membelitnya, dan ia merasakan ajalnya semakin dekat. Ia berkata, Kencangkanlah ikat pinggangmu untuk menjemput kematian. Sesungguhnya kematian akan mendatangimu. Janganlah engkau berkeluh kesah dari kematian. Tiga orang dari golongan Khawarij telah bersekongkol, hendak membunuh Ali bin Abu Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amru bin Ash. Ketiganya pun hendak dibunuh pada hari yang sama, yaitu pada hari ke-17 dari bulan Ramadan. Mereka bersepakat bahwa Abdurrahman bin Miljamlah yang akan membunuh Ali radhiyallahu anhu. Ibnu Miljam mengasah pedangnya selama empat hari. Lalu sampailah ia ke Kufah, dan di sana ia bertemu dengan seorang wanita Khawarij yang membuatnya merasa kagum terhadapnya. Ia kemudian meminangnya dan wanita tersebut meminta mahar berupa kepala Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Sehari ia makan pagi di tempat Al-Hasan, sehari berikutnya di tempat Al-Husain, dan sehari lagi di tempat Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib. Ia tidak makan, melainkan hanya dengan beberapa suapan saja. Tatkala ia ditanya tentang hal itu, ia menjawab, Aku lebih suka bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lapar hingga aku dapat merasakan nikmatnya berjumpa dengan Robku. Detik-detik kematian Ali bin Abi Thalib. Bicara tentang manusia, orang sudah seharusnya bicara tentang apa yang terjadi di akhir perjalanan manusia, yaitu kematian. Dan soal kematian, fragmen kesyahidan Amiril Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib merupakan manifestasi keimanan, kecintaan, akhlak yang agung, kemuliaan, kerinduan membara pada Sang Khalik. Kalangan sejarawan Islam mengatakan bahwa kesyahidan Ali bin Abi Thalib menjadi indah dalam sejarah kemanusiaan karena dia telah mengetahui detail ceritanya dari jauh hari. Rasulullah sendiri yang mengabarkan bahwa Imam Ali bakal syahid karena sebuah tebasan pedang beracun di bulan Ramadan. Tapi Ali tak pernah sedikit pun menunjukkan tanda meminta penangguhan atau menunjukkan gelagat enggan menerima suratan tragis itu. Padahal, sekiranya mau, dia bisa mengubah cerita akhir hidupnya. Ali pernah menahan terbenamnya matahari dengan sebaris doa. Orang pun tahu kalau Rasulullah akan mengorbankan apa saja, termasuk nyawanya, sekiranya Ali bin Abi Thalib yang meminta. Antara Rasulullah dan Ali ada ikatan kuat yang tak terpisahkan, bahkan oleh kematian. Ali pernah berkata, Nabi membesarkan aku dengan suapannya sendiri. Aku pun selalu menyertai beliau kemanapun beliau pergi, seperti anak unta yang mengikuti induknya. Tiap hari aku dapatkan suatu hal baru dari akhlak beliau yang mulia. Aku menerimanya serta langsung mengikutinya sebagai kewajiban yang diperintahkan. Rasulullah sendiri pernah bersabda, Ali tak pernah ragu dalam melaksanakan perintahku dan selalu menantiku dalam segala sesuatu. Kata Rasulullah, jika kalian ingin melihat keluasan ilmu Adam, kesalehan Nuh, kesetiaan Ibrahim, keterpesonaan Musa saat menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala, pelayanan dan wara Isa, maka lihatlah pada wajah Ali. Ali yang sangat disayangi Rasulullah itu dihadapkan dengan bayang-bayang kematian saat usianya masuk 63 tahun. Tapi Ali bukan sembarang lelaki. Dia menyambut kematiannya seperti pengantin yang menanti hari pernikahan. Inilah kisah kerinduan, kesyahduan, penantian kekasih demi menjumpai sang tambatan hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah itu, setiap hari Ali mendatangi anaknya untuk berbuka, dan sahur bersama. Terkadang beliau mampir di rumah Imam Hasan, kemudian besoknya mendatangi Imam Hussein. Di hari ketiga mendatangi putrinya Zainab, dan di hari keempat berbuka dan bersahur di rumah putrinya Ummu Kalsum. Hari itu adalah Jumat yang cerah, tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Di rumah Ummu Kalsum di Kufah, di wilayah yang sekarang disebut sebagai Irak, Ali seperti merangkum sejarah dan perjuangan pahit getir para nabi sejak Adam hingga Ibrahim di tanah Babilonia. Pada malam 19 itu, Ummu Kalsum mendapat giliran berbuka bersama ayah tercintanya. Dia menyuguhkan menu berbuka dalam dua nampan, satu berisi roti kering dan lainnya berisi susu masam. Ali menegurnya, Bukankah kau sudah tahu bahwa aku selalu mengikuti putra pamanku Rasulullah? yang tidak pernah makan sajian dalam dua nampan sepanjang hidupnya. Maka mohon angkatlah salah satunya. Barang siapa yang makan dan minumnya enak di dunia ini, maka perhitungannya akan lama kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ummu Kulsum menuturkan bahwa malam itu Ali makan sangat sedikit dari roti kering yang kusuguhkan dan memperbanyak ucapan hamdalah dalam tiap suapnya. Selesai makan sedikit, Ali segera bangkit untuk melaksanakan sholat yang lama. Ali terus dalam keadaan ruku, sujud, bermunajat, berdoa yang khusyuk, dan sering-sering keluar rumah untuk melihat langit. Sekali di antaranya dia berujar, Ya inilah malam yang dijanjikan kekasihku Rasulullah. Di malam itu Ali sempat tertidur sejenak dan terbangun cepat. Ummu Kalsum putri bungsu Fatimah Az-Zahra alaihassalam itu lantas menuturkan apa yang terjadi di detik-detik Weiji paling mempesona dari kehidupan kesatria langit, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah ini sebagai berikut: "Ummu Kalsum, aku melihat ayahku salat hingga tengah malam. Di serangkaian salatnya, beliau sebentar-sebentar keluar rumah, menengok sejenak ke langit, dan kembali lagi untuk salat. Tangisannya lebih panjang dari biasanya." rukuknya lebih lama, sujudnya lebih lama. Lantunan munajatnya pun lebih syahdu dari hari-hari biasanya. Ali bin Abi Thalib tenggelam dalam ibadah hingga menjelang subuh. Di sela-selanya, dia beberapa kali seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sepertinya inilah malam yang dijanjikan kekasihku Rasulullah. Ya Allah, engkau tak pernah berbohong, dan aku pun tidak akan mengkhianatimu inilah malam kematian yang kau janjikan padaku. La ilaha illallah, hukum sebab akibat senantiasa terjadi. Sebentar lagi ketetapan Allah akan diputuskan. Ummu Kalsum hanya bisa berurai air mata, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mengatakan bahwa Ali akan syahid dibunuh, saudara pembunuh onta suci Nabi Saleh pada Jumat terakhir bulan Ramadan. Ali dan semua keluarga dekat Nabi tahu persis siapa orangnya, Abdurrahman ibnu Muljam. Nama ibnu Muljam sebenarnya sudah lama dikenal oleh keluarga Nabi. Suatu kali Kumail bin Ziyad, sahabat dekat dan penyimpan rahasia Ali bin Abi Thalib, pernah menemani beliau menelusuri lorong-lorong Kufah di malam hari. Di tengah-tengah perjalanan, terdengar suara ayat Al-Quran dari masjid. Kumail berkata, Ya Amirul Mukminin, alangkah merdunya suara itu. Ali bin Abi Thalib menimpali, Ya Kumail, itulah suara orang yang akan menebas pedangnya ke kepalaku di saat aku sedang salat subuh. Ali sadar tak ada hukum yang bisa dilakukan untuk kejahatan yang belum dikerjakan. Dia juga tahu kematian adalah sesuatu yang menyeramkan, tapi perhatian pada Tuhan akan melenyapkan semua ketakutan apapun di alam ini. Malam itu, dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, Ali beberapa kali menengok ke langit. Di Masjid Kufah, dia mendapati Ibnu Muljam tidur telungkup. Dia pun menasehatinya, Inna solata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan fasik dan mungkar. Yang disapa dan dinasehati membantu, tak kunjung beranjak. Lalu Ali berkata lirih, kau sepertinya bertekad mengerjakan sesuatu yaigi sangat berbahaya, sangat mengerikan. Kalau aku mau, akan kuceritakan padamu apa yang ada di balik bajumu itu. Ali bin Abi Thalib tahu di balik baju Ibnu Muljam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengutuknya, tersimpan pedang beracun. Tapi dia tak mempedulikannya untuk sebuah alasan yang belum pernah didengar dunia. Setelah azan subuh tanggal 19 Ramadan berkumandang, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kembali keluar masjid dan menengok ke fajar yang menyingsing. Kemudian dengan suara parau, beliau mengucapkan selamat berpisah kepada fajar. Wahai fajar, Sepanjang hayat Ali, pernahkah engkau muncul dan mendapatkannya tertidur? Lalu Ali memulai salatnya seorang diri. Dia seperti sengaja memperpanjang rukuk dan sujudnya. Ibnu Muljam, seperti orang-orang di zaman itu, tahu persis betapa Ali tak pernah mempedulikan apapun saat salat. Dia kemudian datang mendekat, dan dari depan dia mulai mengayunkan pedang, dan ditebaskannya ke kepala Ali tepat saat Ali ingin bangun dari sujud pertamanya. Darah lalu mengucur deras. Dahi Ali koyak. Janggutnya meneteskan darah, tapi tak ada erangan dari mulut Ali. Justru pujian pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, wa billah, wa ala millati rasulillah. Dengan suara melengking, Ali kemudian berteriak, Fuztu wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, sungguh aku telah berjaya. Seiring dengan suara Ali, seluruh penduduk Kufah mendengar gelegar suara keras Jibril yang mengabarkan berita duka itu. Hingga semua warga berhamburan keluar rumah untuk menuju Masjid Jami Kufah. Ummu Kalsum yang mendengar suara itu dari rumah sontak menjerit lirih. Wah, Abata! Wah, Aliyah! Yang artinya, Oh ayahku, oh aliku. Yang pertama datang menyaksikan Ali bercucuran darah adalah putra sulungnya, Hasan. Imam Hasan menuturkan bahwa Ali terus berusaha melengkapi rangkaian salatnya sambil duduk. Badannya menggigil. Setelah salam, dia mengusapkan tanah sujud ke dahinya yang merekah sembari mengucapkan firman Allah dalam surat Taha ayat 55. Ali, dari tanah kalian kami ciptakan, dari tanah pula kalian kami kembalikan dan bangkitkan. Semua kejadian disaksikan oleh seluruh putranya, terutama Hasan yang tak kuasa menahan air mata. Ali meminta Hasan untuk mengimami jamaah salat. Beliau mengikuti dari belakang dengan gerakan isyarat sambil terus membersihkan cucuran darah dari kening sucinya. Seusai salat Hasan langsung kembali menengok ayahnya, didampingi Hussein dan seluruh putra Ali yang lain. Hasan berkata, Duhai ayahku, tak kuasa aku melihatmu begini. Sungguh ini sangat menghancurkan hatiku. Berat sekali bagiku melihatmu seperti ini. Ali membuka matanya lalu berkata, Anakku Hasan jangan bersedih. Sebentar lagi aku tidak akan merasakan kegetiran apapun. Lihatlah itu. Kakekmu Muhammad Al-Mustafa, nenekmu Khadijah Al-Kubra, ibumu Fatimah Az-Zahra, dan para bidadari berjejer-jejer menyambut kedatangan ayahmu. Tegarlah dan riangkan hatimu. Hasan kemudian meletakkan kepala ayahnya di pangkuannya untuk membersihkan darah yang tak berhenti mengucur. Tak lama berselang, Imam Ali pingsan dalam pelukan Hasan. Jerit tangis membahana ke seluruh arah. Hasan pun langsung menciumi wajah ayahnya demikian pula putra-putra imam yang lain. Derasnya air mata Hasan menyadarkan ayahnya Ali. Ali pun langsung bertanya, Anakku Hasan, untuk apa tangisan ini? Jangan bersedih atas keadaan ayahmu. Apakah kau bersedih atas keadaanku? Padahal esok kau akan dibunuh dengan cara diracun, dan adikmu Hussein akan dibunuh dengan tebasan pedang. Lantas, kalian semua akan menyusulku bersama kakek dan ibu kalian. Setelah kekacauan terjadi, salah seorang di antara khalayak belakangan masuk membawa Ibnu Muljam. Orang curiga dia lari menjauh dari masjid dengan pedang berlumur darah sementara seluruh penduduk justru menuju masjid. Ya kematian telah mendekati Ali, luka di dahinya begitu dalam. Tapi musibah itu tak merusak karakter keadilan yang larut dalam darah dan dagingnya. Dia melarang orang membalas pada Ibnu Muljam. Ali berkata, Aku tahu engkau akan membunuhku, pasti. Tapi sesungguhnya aku masih berharap pada Allah, adanya perubahan pada diri dan nasibmu. Ibnu Muljam tak kuasa mendengar kalimat setinggi itu. Dia menangis. Ibnu Muljam, Ya Amirul Mukminin, afa anta tunqidhu man finnar? Apakah engkau bisa menolong orang yang sudah masuk neraka? Ali menjawab dengan memerintahkan anak-anaknya mencari susu. Dia kehausan dan meminta mereka mempersilahkan Ibnu Muljam meminumnya lebih dahulu. Sedangkan imam meminum sisanya. Inilah minuman susu terakhirnya. Wahai putra-putra Abdul Muthalib, sesungguhnya aku tidak ingin melihat kalian menumpahkan darah kaum muslimin sambil berteriak, Amirul Mukminin telah dibunuh. Ingatlah, jangan membunuh dengan alasan kematianku, kecuali atas pembunuhku. Tunggulah hingga aku mati oleh pukulannya ini. Kemudian pukullah dia dengan satu pukulan dan jangan rusakkan anggota-anggota badannya, karena aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Jauhkan memotong-motong anggota badan sekalipun terhadap anjing gila. Ali bin Abi Talib lahir di Ka'bah yang suci, dan pada bulan yang suci, di mihrab yang suci, dan dalam keadaan bersuci pula dia menyambut kematian. Kufah berduka, rumah-rumah keluarga Nabi gelap selama beberapa malam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada malam 21 itu keluarga Nabi mengenakan busana hitam karena dalam duka yang mendalam, para malaikat dan segenap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala meleleh dalam pilu yang menyayat. Malam itu begitu panjang dan melelahkan. Waktu seolah membeku dalam kebisuan, menolak untuk menerima takdir perpisahan. Pedang kesesatan dan kebodohan menyempurnakan kegelapan malam itu dengan sebilah kenistaan yang bercampur kebencian. Sementara di sudut lain dari bumi, gerombolan orang pandir, pengkhianat kemanusiaan, penyulut api neraka yang paling mengerikan, pembenci keluarga Nabi sedang berpesta pora. Saat racun kian merasuki sekujur tubuh Ali bin Abi Thalib, kerinduannya pada Allah dan Rasul kian berkobar-kobar. Dia terlihat begitu pasrah, teduh, berparas pucat pasi, menerima nasib dalam kegairahan yang seutuhnya. Ali menyambut perpisahan dengan dunia dalam rindu bercampur sedih, pilu bercampur riang, perasaan yang mengayun di antara perpisahan yang menyesakan, dan perjumpaan yang melegakan setelah perjalanan berliku yang menahun. Manusia dan jin, binatang-binatang, burung-burung di angkasa, ikut merasakan kesedihan berpisah dengan Ali bin Abi Thalib yang senantiasa menjadi sumber kasih bagi mereka. Jibril berteriak keras memecah keheningan malam itu. Oh, sungguh salah satu tiang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala telah roboh. Satu lagi seorang pemberi peringatan yang suci pergi dari dunia yang fana ini. Diriwayatkan bahwa suatu kali ketika Rasulullah sedang berbicara tentang bulan Syaban, yang dilanjutkan dengan penjelasan tentang keunggulan bulan Ramadan dan ketinggian nilai ibadah di dalamnya, kemudian Ali berdiri di hadapannya dan bertanya, Ya Rasulullah, apakah amalan paling baik di bulan Ramadan? Rasul menjawab, Wahai Abul Hasan, sebaik-baik amal di bulan ini ialah berpantang dari hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Rasul menangis. Amirul Mukminin bertanya lagi, Apakah yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Baginda Nabi menjawab, Aku menangis karena apa yang akan menimpamu di bulan itu. Sekarang aku seakan-akan menyaksikanmu, menunaikan salat untuk Tuhanmu, manakala orang paling sial dari masa lalu dan masa kini, adik dari pembunuh onta Nabi Saleh, memedang dahimu hingga janggutmu memerah berlumuran darah. Lalu Amirul Mukminin bertanya, Ya Rasulullah, apakah saat itu aku dalam keadaan selamat? dalam urusan agamaku? Rasulullah menjawab, tentu saat itu engkau berhasil dalam urusan agamamu. Lantas Rasulullah melanjutkan, Hai Ali, barang siapa yang membunuhmu, berarti dia telah membunuhku. Dan barang siapa yang membencimu, berarti dia telah membenciku. Dan barang siapa yang mencacimu, berarti dia telah mencaciku, karena engkau adalah bagian dari diriku.' ruhmu dari ruhku, dan tanah penciptaanmu dari tanah penciptaanku. Hai Ali, engkau adalah wasiku, ayah dari keturunanku, suami dari putriku dan khalifahku, demi zat yang mengutusku sebagai nabi dan menjadikanku sebaik-baiknya makhluk. Engkau adalah hujah Allah bagi segenap makhluknya. Di hari-hari menjelang wafatnya, Imam Ali sering memberi kabar kematiannya kepada khalayak dengan bahasa isyarat yang mudah dimengerti dia juga sempat berdoa meminta kepada Allah dengan membuka tudung kepalanya sambil berujar, Ya Allah, aku telah jenuh dengan mereka dan mereka pun sudah jenuh padaku. Aku telah bosan dengan mereka dan mereka pun sudah bosan denganku. Tidakkah sebaiknya ada perpisahan? Dikabarkan pula bahwa pada bulan Ramadan itu, Imam Ali melihat tanda paling jelas dari dekatnya jemputan ajal ketika bermimpi melihat Rasulullah sedang membersihkan tanah dari wajah Imam Ali dan bertutur, Hai Ali, tiada lagi bebanmu. Kau telah menunaikan semua kewajiban. Muhammad ibnu Abu Bakar, aku menginap di rumah ayahku pada malam 21. Racun telah menjalar sampai ke ujung-ujung kakinya. Wajahnya semakin pucat, pandangan matanya nyaris tertutup. Kami kemudian membaringkannya di ranjang. Beliau terus mengulang-ulangi wasiat-wasiatnya kepada kami dan bertakziah atas kepergiannya sendiri. Beliau pun terus-menerus sholat dalam keadaan duduk. Tidak lama kemudian, Ummu Kulsum dan Zainab datang dalam keadaan menangis. Sambil bercucuran air mata Zainab berujar, Ayah, duka kami terhadapmu pastilah panjang dan air mata kami tidak bakal berhenti. Mendengar suara Zainab, seluruh keluarga besar Imam Ali menangis. Suara keras ini kemudian membangunkan Ali. Setelah mengedarkan pandangan ke segenap arah, Ali menatap Zainab dan tak kuasa menahan air mata. Para tabib yang berusaha menyembuhkannya sudah menyerah dan mengusulkan Imam Ali meminum susu sebanyak mungkin. Air susu adalah makanan sekaligus minuman Imam Ali hingga syahadah beliau. Ali kemudian memanggil Hasan dan Hussein, mendekap dan menciumi keduanya cukup lama. Setelah itu, Imam Ali kembali pingsan. Hasan membantu Imam Ali meminum susu. Ali hanya minum seteguk saja, lalu membisiki Hasan untuk memintanya mengantarkan susu yang sama kepada Ibnu Muljam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mengutuknya. Imam Ali berbisik, Hai anakku Hasan, perlakukan tawananmu dengan sebaik-baiknya, karena kami adalah ahlul bait kenabian yang tiada dapat dibandingkan dengan siapapun dalam kemuliaan dan keutamaan. Siapa saja yang mengenal kami pasti akan merasakan kebaikan, kedermawanan, kesantunan, dan kemuliaan kami, Ahlul Bait. Setelah Fajar menyingsing, masyarakat berkumpul di depan rumah beliau dan meminta izin untuk menjengkuk. Beliau mempersilahkan mereka masuk. Ali berkata, Hai manusia sekalian, tanyalah padaku sebelum kalian kehilangan aku, namun buatlah pertanyaan kalian sesingkat mungkin.' ingatlah musibah yang menimpa imam kalian. Mendengar suara lirih Imam Ali, pecahlah tangisan di tengah masyarakat yang berkunjung. Mereka pun enggan untuk bertanya demi meringankan beban beliau. Hijr bin Uday Athtai yang hadir di sana pun lantas berdiri dan bersyair. Duhai sedihnya diriku atas apa yang menimpa Tuhan, orang-orang yang bertakwa, ayah dari pemimpin-pemimpin suci, Haidar yang suci terkutuklah siapa saja yang menentang kalian. Kalian adalah bekalku di hari akhirat kelak. Kalianlah peninggalan Rasul yang mulia. Selepas mendengar syair Hijr, Imam Ali bertutur, Bagaimana sekiranya kau diminta melepaskan bayat dariku? Apa yang akan kau katakan? Hijr menjawab, Wallahi hai amirul mukminin, jikalau aku dicincang-cincang dan dibakar di api unggun, aku tidak akan melepaskan bayatku padamu. Imam Ali menjawab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberimu taufik, hai hijr. Semoga Allah mengganjar kesetiaanmu pada ahlul bait. Kemudian Imam Ali meminta susu. Saat diberikan segelas susu padanya, Imam Ali meminum seluruhnya dan tidak menyisakan untuk Ibnu Muljam. Beliau berujar, sesungguhnya perintah Allah adalah takdir yang tidak bisa ditolak. Ketahuilah bahwa aku tidak menyisakan susu tadi untuk tawanan kalian, karena itulah rizkiku yang terakhir dari dunia ini. Ingatlah, anakku, berilah tawanan itu sebanyak susu yang aku minum tadi. Imam Hasan kemudian keluar dari rumah dan mengabarkan keadaan Amirul Mukminin kepada masyarakat yang kian banyak berkumpul di depan rumah. Ashbagh, pelayan imam, meminta izin kepada Hasan untuk menjenguk Imam Ali. Setelah masuk dan melihat keadaan Imam, Ashbagh tak kuasa menahan diri dan meledak dalam tangisan. Ashbagh, aku melihat Imam terbaring menggigil di ranjang dengan dahi merekah mengucurkan darah. Beliau melilitkan sorban warna kuning ke atas kepalanya. Aku tak lagi bisa membedakan mana yang lebih kuning, wajahnya atau kain sorbannya. Aku langsung memeluki dan menciuminya selama mungkin. Aku menangis sejadi-jadinya dalam pelukannya. Imam Ali berkata, Jangan menangis, hai Ashbagh. Sungguh demi Allah, surga telah di depan mataku. Ashbagh, aku sadar betul engkau menuju ke surga. Aku menangis karena berpisah denganmu, hai Amirul Mukminin. Kemudian Imam Ali memanggil kembali kedua putranya, Hasan dan Hussein, dan mendekap keduanya. Setelah itu Imam Ali mengedarkan pandangannya ke seluruh putra-putrinya yang lemas dan terengah-engah akibat banyak menangis dan bersedih. Butir-butir air mata pun mengaliri jenggotnya bercampur darah. Imam Ali menengok kepada Hasan dan Hussein sembari berkata, Duhai Hasan, kau akan terbunuh dalam keadaan mazlum dan diracun. Adapun kau, duhai Hussein, kau akan menjadi syahid umat ini kau akan disembelih seperti binatang, lalu jasadmu akan diikat dan digeret-geret dengan kuda. Kepalamu akan diusung untuk dibawa ke Raja Bani Umayyah. Putri-putri keturunan Rasulullah akan ditawan, digelandang, dan dipertontonkan. Sungguh kelak aku akan mengambil sikap khusus terhadap mereka di hari kiamat. Dahi imam yang mereka kini telah menampakkan daging putih di bagian otak beliau. Urwah Saluli, tabib yang kala itu masih berusaha memperban, tak kuasa lagi dan menjerit menangis. Dia hanya bisa pasrah dan berpamitan kepada imam. Dengan senyum imam mempersilahkannya keluar. Zainab maju ke depan dengan tubuh lunglai dan bertanya kepada kakaknya. Imam Hasan, bagaimana ini kak? Apa kata tabib tentang luka ayahanda dan tambatan hatiku? Aku belum siap ditinggalnya kak. Hasan berusaha menenangkan Zainab yang sangat peka malam itu dengan memeluknya erat-erat. Muhammad ibnu Abu Bakar al-Hanafiyah melanjutkan, setelah malam mulai gelap, Imam Ali meminta seluruh anak dan kerabat Ahlul Bait untuk berkumpul di sekitarnya. Beliau berkata, Allah subhanahu wa ta'ala adalah penjaga kalian setelah kepergianku. Dia adalah gantungan dan sandaranku. Sekujur tubuh Imam Ali sudah membiru kemerahan Beliau sudah tidak mau lagi makan dan minum apapun. Bibirnya terus berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil sebagai tanda bahwa dia masih di bumi. Imam Ali lalu memanggil putra-putrinya satu persatu dengan nama mereka masing-masing dan berpamitan. Hasan bertanya kepada Imam Ali, "Apa yang membuat ayah berbuat seperti ini?" Imam Ali menjawab, "Putraku." Aku telah bermimpi bertemu Rasulullah satu malam sebelum kejadian ini. Aku telah mengeluhkan seluruh derita yang harus kutangguh akibat perilaku umat ini kepadaku. Rasulullah memintaku berdoa, kemudian aku berdoa, Ya Allah, berikan pada mereka sebagai ganti dariku pemimpin yang lebih buruk dan gantikan bagiku umat yang lebih baik dari mereka. Rasulullah menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengijabah doamu. Allah akan memindahkanmu ke tempat kami setelah tiga malam. Dan malam ini adalah malam ketiga setelah mimpi tersebut. Imam melanjutkan, Aku wasiatkan kepada kalian berdua untuk terus berbuat kebajikan. Kalian adalah dariku dan aku dari kalian. Lalu Imam Ali menengok kepada anak-anaknya yang dari ibu selain Sayyidah Fatimah dan berwasiat kepada mereka untuk senantiasa patuh kepada dua putra Fatimah, yakni Hasan dan Hussein. Imam berkata, Ahsanallahu lakumul aza. Aku makan meninggalkan kalian malam ini untuk berjumpa dengan kekasihku, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah beliau janjikan padaku. Jika aku telah wafat, mandikan Balsemi, lalu balutlah aku dengan kain kafan sisa dari kakek kalian Rasulullah yang dibawa oleh Jibril. Kemudian baringkanlah aku di ranjang dan semayamkanlah aku di dalam kuburan yang telah tergali di samping ranjangku. Wahai Abu Muhammad, shalatilah aku dan bertakbirlah tujuh kali. Tidak boleh selainku disyalati dengan takbir tujuh kali, kecuali seorang pemimpin yang akan muncul di akhir zaman yang bernama Al-Qaim Al-Mahdi dari keturunan adikmu Hussein. Aku wasiatkan kepadamu, hai Hasan, apa yang Rasulullah perintahkan kepadaku untuk menyerahkan seluruh catatanku dan pedangku kepadamu. Kemudian beliau mewasiatkan kau untuk menyerahkannya setelah ajal menjemputmu kepada adikmu Hussein. Lalu Imam Ali memandang Hussein dan memerintahkannya untuk menyerahkannya kepada putranya Ali bin Hussein. Kemudian Imam Ali memandang Ali bin Hussein dan memerintahkannya untuk menyerahkannya kepada anaknya Muhammad bin Ali dan sampaikan salam Rasulullah dan aku kepadanya. Kemudian Imam Ali memandang kembali kepada Hasan dan berkata, Hasan anakku, kaulah ahli warisku dan wali setelahku. Kalau kau mau, kau dapat memaafkan orang yang membunuhku. Kalau tidak, maka pukullah dia sekali saja sebagaimana dia memukulku. Lalu Imam Ali meminta Hasan menuliskan wasiat yang panjang berisi tentang keimanan, ketakwaan, dan perilaku yang bajik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Imam Ali memanggil Zainab dan berkata, "Hai Zainab, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa seorang mukmin yang tiba ajalnya akan berkeringat dahinya, dengan butir-butir putih yang menyala bagaikan mutiara. Mendengar ucapan itu dan menyaksikan butir-butir mutiara yang bergemerlam di dahi ayahnya, Zainab terdiam tenang dan tidak lagi menangis. Zainab melangkah ke depan dan menjatuhkan tubuhnya ke pelukan ayahnya sembari berkata, Ayah, Ummu Aiman pernah menceritakan padaku tragedi Karbala, dan aku ingin mendengarnya langsung darimu. Imam Ali menjawab, Anakku, Ceritanya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ummu Aiman. Seakan-akan aku bersamamu dan wanita-wanita ahlul bait yang menderita kehausan menjadi tawanan-tawanan yang dipermalukan. Kalian akan merasakan kekhawatiran diperolok-olok oleh masyarakat. Maka bersabarlah, bersabarlah. Lalu Imam Ali menatap kedua putranya, Hasan dan Hussein dan bertutur, Seolah-olah aku melihat kalian setelah ini akan dikepung dari fitnah yang datang dari sana dan sini. Maka bersabarlah, tabahkanlah diri hingga Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan urusan. Imam Ali melihat sekelilingnya dan bertutur. Aku kini melihat kakek kalian, Rasulullah bersama nenek dan ibu. Kalian memanggil-manggil dan memintaku bergegas datang kepada mereka. Imam Ali kembali mengedarkan pandangannya ke seluruh ahlul bait dan menatap satu persatu dan berkata, Astaudi'ukumullah jami'an. Aku memohon pamit kepada kalian semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian semua. Beliau lalu memejamkan matanya perlahan-lahan, memanjangkan kedua tangannya, dan meluruskan kedua kakinya. Dan dengan suara syahdu mengucapkan, Ashadu an la ila illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu وأشهد أن abduhu عبده ورسوله Demikianlah. Nafasnya terhenti dan ruhnya melesat menembus angkasa menuju tingkat wujud tertinggi. Kehadirat zat kudus ilahi bersatu dengan kekasih mutlak yang maha sempurna dalam keadaan syahid, suci, bersih, penuh cahaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, demikian kisah Imam Ali bin Abi Thalib yang begitu indah di akhir hayatnya. Semoga kisah ini sangat bermanfaat, menginspirasi dan meningkatkan imam kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jangan lupa untuk bantu support channel Umat Muslim dengan like, subscribe dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.